Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah di pertemuan terakhir di sore hari ini insyaallah kita akan selesaikan hadis yang ke-27 nanti jika ada waktu silakan jika ada uh, pertanyaan dan untuk uh, hadis yang belum kita bahas di kitab ini insya Allah kan kita lanjutkan kajian ini di kesempatan yang lain kemungkinan besar mungkin nanti akan saya selesaikan lewat kajian online ya, mungkin kajian pagi rutin online saya ya, kita masuk pada hadis yang ke 27 Qala al-musannif rahimallahu taala dari Nawas ibn Sam'an atau Sim'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sampaikan kebaikan itu akhlak mulia dan dosa itu adalah apa yang membuat ragu dalam dirimu dan engkau tidak ingin e, orang-orang eh, melihat dan mengetahuinya dihatkan oleh Muslim. Nah, hadis 27 ini ada dua hadis sehingga kalau hadis 27 ini dihitung dua, maka sebenarnya arba'in itu bukan 42 namun 43 hadis. Karena hadis 27 isinya dua hadis. Kemudian dari Wabisa ibn Ma'bad radhiallahu anhu aku menemui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan engkau datang hendak bertanya tentang kebaikan kan? Aku katakan betul. Kalau Nabi bersabda, mintalah fatwa pada hatimu. Kebaikan itu adalah apa yang jiwa itu merasa tenang dengannya dan hati merasa tenang dengannya. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat ragu di dalam jiwa dan membuat bimbang dalam dada. Meskipun banyak orang memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa kepadamu. Hadis Hasan yang Ruwainahu fi musnadil Imam Ahmad Ibn Hambal wa Darimi. Diatkan oleh di dua kitab musnad Imam Ahmad, dua, dua kitab musnad yaitu musnad Imam Ahmad dan musnad Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Maka hadis uh, Nawas adalah hadis yang valid, sedangkan hadis Wabisah memiliki dua cacat. Yang pertama, hadis tersebut dari uh, riwayat Az-Zubair ibn Abdissalam dari Ayub ibn Abdillah dan Zubair itu tidak mendengar hadis dari Ayub. Berarti ingkita. Ditambah itu, ditambah Zubair ini ta'if, dinilai ta'if oleh sejumlah ulama. Wa ala kulin kesimpulannya, Qad Waroda hadal hadis bimaknahu, hadis ini Waroda terdapat dengan maknanya dari Nabi saw. Alaihi Wasallam dari jalur yang sangat banyak pemakna dan maknanya inamah wal fil ihtiyati tentang kehati-hatian dan masalah dan pesan ini tentang kehati-hatian terdapat ya, warada fi hadal mana al adidu min al hadis banyak hadis Fafil hadis ibn al fawaid kandungan dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang antusias untuk berkata-kata yang ringkas yang menunjukkan pesan yang sangat banyak. Maka sepatutnya kita meladeni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini dalam masalah berbicara yang seperlunya namun dengan uh, eh, muatan makna yang maksimal. Kemudian dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang apa yang diinginkan dengan sejumlah istilah dan makna kata-kata yang digunakan dalam rangka supaya hukumnya jelas dan diketahui makna yang diinginkan. Di sini ada penjelasan tentang pengertian al-biru dan ada pengertian al-ithmu. Kemudian dalam hadis ini syariat melakukan perubahan pada perubahan makna pada lafat dan istilah dan memberikannya makna tambahan melebihi maknanya secara bahasa. Kandungan lain dari hadis ini keutamaan akhlak mulia dan yang dimaksud dengan akhlak mulia adalah seorang berinteraksi dengan orang lain bi afdali dengan interaksi terbaik yang bisa dilakukan. Dan interaksi yang terbaik yang bisa dilakukan itu mencakup bersabar, menghadapi gangguan dari orang lain. Karena interaksi dengan manusia tidak lepas dari gangguan dari orang tersebut. Dan solusinya adalah sabar. Kemudian kandungan yang kandungan akhlak mulia yang lain adalah suka berbuat baik kepada mereka. Ya, kemudian kandungan yang lain adalah hadis ini juga eh, yaitu akhlak mulia juga mencakup husna tasarruf. Tindakan yang baik terhadap orang lain diantaranya adalah memilih kata-kata yang baik. Itu diantara uh, eh, bagian dari akhlak mulia. Ya, tadi sabar menghadapi gangguan dan ketidaknyamanan yang didapatkan dari orang lain. Karena sebaik apapun orang itu pasti kita dapatkan darinya hal yang tidak bikin kita tidak nyaman atau pernah minimal kita dapatkan hal yang tidak bikin nyaman. Kemudian yang kedua tadi berbuat baik dengan harta, dengan perbuatan, dengan tutur kata. Kemudian kemudian di antara akhlak mulia adalah memilih kata-kata yang menyenangkan. Hati-hati dalam bertutur kata, waspada dalam bertutur kata karena banyak orang itu sakit hati gara-gara kata-kata dan sakitnya hati karena kata-kata itu seringkali jauh lebih membekas daripada daripada ya kesenggol kemudian luka dan sebagainya Terdapat penjelasan untuk makna bir dalam firman Allah Ta'ala di Al-Baqarah yang ke-177. Bahasanya bukalah kebaikan semata-mata menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, ya, dan para nabi. Kemudian berbagi harta ala hubihi padahal sangat suka dengan harta yang dibagikan dibagikan kepada dawil kurba kepada kerabat ya, kepada ya, kerabat artinya orang yang punya hubungan darah pada anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal dan orang yang meminta-minta. Kemudian harta diberikan untuk membebaskan membebaskan budak. Kemudian di, ya, di antara bentuk kebaikan adalah menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan klausul perjanjian ketika punya perjanjian bersabar fil ba'sa iwat dorai wahin al ba'as itu tafsirnya ada sakit ada kesusahan hidup disinta fil ba'sa ba'sa itu al fakar wasyiddah kemudian dara maknanya atau tafsirnya adalah al marad sakit. Sabar ketika kondisi seret ekonomi, al baksa sabar ketika ad ketika kondisi sakit. wahin ba'as dan sabar ketika perang. ula alladina sodaku, mereka yang melakukan hal-hal ini adalah mereka orang yang jujur dalam keimanannya wa ulaika humul muttaqun dan hanyalah mereka orang yang bertakwa. Kemudian isi hadis ini isyarat bahwasanya yang eh, tidaklah sepatutnya seorang itu menampakkan kejelekan yang dia miliki. Hmm atau ya, kejelekan, keburukan dan maksiat yang dia miliki. Wa anal aula dan yang lebih baik, yang lebih utama bagi seorang hamba adalah orang lain tidaklah melihat kecuali kebaikan dan kesolehan yang ada pada dirinya. Hmm. Ini mungkin diambil dari definisi al-itham dosa itu salah satu cirinya engkau tidak suka. Ya, normalnya orang tidak suka orang ya, manusia, masyarakat, publik mengetahuinya. Dan itulah satu sikap itulah yang sejalan dengan fitrah. Orang itu menampakkan apa yang yang dia tampakkan ke publik adalah sisi baiknya. Sisi baik dirinya, bukan kemudian malah bangga dengan kejelekan. Ini fitrah yang rusak. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan menjauhi hal-hal yang tidak jelas hukumnya. Di Keutamaan warak dengan meninggalkan hal-hal yang menimbulkan kebimbangan dan perselisihan. Hal yang diperselisihkan ulama, hal yang membuat kebimbangan di hati itu ditinggalkan. Ini diambil dari wal ithmu mahaka fi nafsika. Mahaka artinya tarot dada bimbang di dalam dada. Namun yang dimaksud adalah tidak dada bukan dada semua orang, namun dada orang-orang yang beriman. Karena dada mereka lah dada yang tenang dengan kebaikan, tenang dengan zikir. Sedangkan hal-hal yang terkandung padanya subhat, maka dada orang yang beriman itu akan bimbang, tidak yakin dan tidak tenang. Maka yang jadi tolak ukur adalah keraguan orang yang baik-baik. Adapun para penggemar dosa dan maksiat, maka tidak ada maksiat yang bikin bimbang dalam hatinya. Semuanya dilakukan dengan mantap, nih, tanpa kebimbangan. Sehingga nih, dosa itu adalah apa yang bikin bimbang di dalam hati ini tidak berlaku untuk semua orang hanya berlaku untuk orang yang hatinya sehat, hatinya normal, karena dia orang yang baik-baik. Dan dosa adalah apa yang membuat bimbang di dalam hati. Fihi dalam hati sini terdapat isyarat. Bahasanya dosa itu salah satu sebab sempitnya dada, kecemasan, dan keguncangan dada. Dan ini menunjukkan bahasanya ketaatan itu sebab ketenangan. Lain hanya dengan maksiat maka maksiat itu sebab keguncangan dan kebimbangan. Kemudian isi hadis ini adalah disyariatkannya eh, seorang itu menyikapi dan merespon lima yasduru anillahi azza wa jalla merespon semua yang berasal dari Allah azza wa jalla dan rasulnya berupa perintah dan hukum hendaknya direspon dengan ridha wal qabul dan menerima. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Fala wa rabbika demi mereka tidaklah beriman sampai mereka mu hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka rasa sempit dengan putusan yang engkau berikan dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan dan telah kita bahas hadis tentang al-halal bayinun wal haram bayinun. Demikian juga hadis tak yaribuka ila mala yaribuk. Dan telah dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan hal itu. Nah berkenaan dengan istafti kolbak, mintalah fatwa pada hatimu. Ini disalahpahami oleh sebagian orang. Beliau bahas wakat istadalah ba'du sufiyah Sebagian orang sufi beralasan dengan hadis ini, ala bolehnya mengambil hukum dengan apa yang terpetik dalam jiwa. Dengan rasa, dengan ilham, dan semacam itu. Maka menjadikan zawuk rasa dan ilham sebagai dalil ini satu hal yang tidak benar. Li'anal hadis karena yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah tentang kehati-hatian. Walaisafi tidaklah menjadi isi dan konten hadis ini e, merespon hukum dengan rasa, ilham dan semacam itu. Lebih-lebih lagi bahasanya rasa itu tidak terukur dengan ukuran syar'i. Wa min maka dari sana tidak sah menafsirkan hadis dengan rasa. Li adami ma'rifati hakikotihi karena tidak diketahui hakikat dari rasa dan wali wali adami di dalil dan karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya perasaan itu bagian dari dalil syar'i. Jadi ini hadis ini bicara tentang masalah pentingnya kehati-hatian sehingga ketika ada rasa bimbang, khawatir, sudah cari yang mantap. Ini cari yang yakin, bukan bukalah pesan dan kandungannya menjadikan perasaan sebagai acuan dalam eh, dalil, dalam sikap. Sehingga kalau rasanya tidak cocok kemudian oh ini eh, hukumnya jadi haram atau dan sebagainya bukan seperti itu makna yang diinginkan oleh hadis. Wahakada aidan demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in aftakan nasu wa aftauk. Meskipun banyak orang memberikan fatwa kepadamu itu tidak apa-apa, namun hatimu merasa bimbang. Banyak orang mengatakan oh, hukumnya boleh, tidak apa-apa. Tapi hati, hatinya orang yang beriman, hatinya orang yang baik-baik mengatakan, ya, saya bimbang dengan kehalalan hal ini. Maka tidaklah dipahami dari hadis ini atas hit ngembosi orang untuk bertanya kepada ulama karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan bertanya kepada ulama dan merujuk pada ulama semisal firman Allah Ta'ala Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Akan tetapi yang dimaksudkan dan yang diinginkan adalah lawujidat ba'dul fatwa. Sana dijumpai ada satu fatwa membolehkan satu hal. Kemudian jiwa itu merasa tenang, merasa bimbang untuk menerima fatwa tersebut. Fatwa yang muncul yang membolehkan. Maka pada saat itu seorang hamba disyariatkan untuk meninggalkan hal itu yaitu fatwa yang dia hatinya bimbang karenanya meskipun dia jumpai fatwa sebagian mufti yang membolehkannya. ya dia bimbang tentang satu hal, mungkin boleh jadi bimbang tentang kehalalan diskon kupai Ada fatwa yang pendapat uh, sebagian ustadz yang membolehkan dengan alasan gini-gini, tapi belum mantap. Tetap merasa itu satu hal yang bermasalah, maka Nabi ajarkan istafti kolbak. Dalam hal semacam ini, mintalah fatwa kepada hatimu karena kebaikan itu yang dimantapi oleh hati. Sedangkan dosa itu yang bikin hati tidak mantap, hati bimbang. Meskipun ada fatwa dari orang yang berilmu yang melegalkannya dan membolehkannya. Ya, demikian uh, kandungan dari hadis yang ke-27. Jadi sisa waktu yang ada silakan jika ada hal yang ditanyakan karena mungkin untuk mengejar satu hadis terlalu memaksakan diri. Atau ini ada pertanyaan yang lalu. Ya, sambil saya tunggu kemudian pertanyaan yang belum dijawab. Ada dua pertanyaan tentang masalah interaksi dengan saudara. Ya, pernah dijelaskan bahwa anak laki-laki tidak boleh pegang bahu ibunya dan mencium ibunya. Bagaimanakah dengan anak perempuan ke dengan ayahnya? Kalau untuk anak perempuan dengan ayah itu ada dua dalil yang menunjukkan bolehnya kita jumpai eh, Nabi itu ketika datang Fatimah maka Nabi menyambut Fatimah dan mencium pipi Fatimah kemudian mempersilahkan Fatimah duduk demikian juga lah yang dilakukan oleh Fatimah ketika Fatimah datang ke rumah Nabi menyebut Fatimah kemudian Fatimah mencium pipi Nabi kemudian di, kemudian baru kemudian Fatimah mempersilahkan Nabi untuk duduk di tempat duduknya Fatimah. Kemudian dalil yang kedua adalah Abu Bakar bersikap demikian mencium e, pipi Aisyah. Maka kalau untuk orang tua di, e, ayah dengan anak perempuannya atau wallahu a'lam anak perempuan dengan apa anak laki-laki dengan ibunya Ya, maka kalau semacam ini ya ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Namun kalau ya, apakah kemudian juga melebar ke saudara? Ya, apakah kemudian bisa melebar kepada saudara? Nah ini perlu dikaji lebih lanjut, dicari nukilan ulama yang lebih lanjut tentang hal ini. Ya, jadi tujuan saya pernah uh, bacakan uh, Kifayatul Akhir ya minimal kita tahu ada uh, pendapat ulama demikian yang uh, menunjukkan kehati-hatian hubungan antara di antara saudara dengan yang lainnya bahasanya apa yang boleh dilihat itu belum tentu boleh dipegang. Nah di Syafi'iyah kan longgar eh, dalam masalah lihat. Di aurat kemudian perempuan di hadapan saudaranya, di hadapan mahramnya adalah selain antara pusar sampai lutut. Ya, maka pusar ke atas boleh dilihat, bawahnya lutut boleh di, dilihat. Namun disampaikan bahasanya boleh dilihat ini bukan berarti boleh dipegang. Kemudian dicontohkan beberapa hal yang hukumnya di menurut Syafi'iyah hukumnya tidak boleh pegang. Untuk seorang yang saat ini sudah bekerja dan punya bekal dan punya bekal ilmu agama ketika kuliah, ada kasaran agar kualitas agama dan ilmu terus berkembang? Kalau e, saran agar ilmu terus berkembang ketika memungkinkan untuk tetap belajar sambil bekerja dengan mengikuti e, program-program yang tertata dan itu secara online maka disarankan untuk mengikuti hal tersebut. Jadi, kalau sudah punya kemampuan bahasa Arab yang bagus, jadi, bahkan ngambil yang kemudian berbahasa Arab, mungkin kuliah online gitu, jadi, sehingga eh, jadi, ya, meskipun kondisinya bekerja, namun tetap bisa ada peningkatan ilmu. Jadi, untuk kemudian kualitas agama, maka ya, maka di antara yang bisa dilakukan adalah eh, usahakan untuk tetap punya kajian offline yang rutin diikuti minimal seminggu sekali. Kemudian ya ini berkenaan dengan boleh jadi lingkungan kerja yang kurang kondusif itu perlu dinetralkan dengan punya lingkungan yang lainnya. Ya, dengan punya lingkungan yang lainnya yang mengingatkan kita ke akhirat, boleh jadi di lingkungan kerja kita cuma diajak untuk ingat dunia, target, dan seterusnya. Ya, maka perlu ada lingkungan yang lain. Boleh jadi itu lingkungan masjid dan uh, atau lingkungan kajian, kawan-kawan ngaji yang bisa uh, minimal untuk menetralisir keadaan yang tidak kondusif yang ada pada dunia kerja. Bagaimana hukum menggunakan fasilitas kantor atau kampus untuk kepentingan pribadi? Semacam lisensi software yang hanya bisa digunakan dengan email kampus atau email kantor. Ya. Di, kembali kepada kalau kantor ini kantor swasta, ya kembali kepada kebijakan perusahaan. Itu maunya bagaimana? Kalau ya ini Eh, fasilitas, bisa untuk ini, untuk kepentingan pribadi ya silahkan. Ini sebagai bentuk mbak ya, kebaikan kantor supaya anda semakin apa cinta dengan tempat kerja anda karena diberi kemudahan-kemudahan gitu. ya, diberi kelonggaran-kelonggaran. Kalau kalau yang statusnya ya, swasta itu lebih mudah. Demikian juga namun jika kantor ini kantor instansi pemerintah ya maka ini harta rakyat, ini harta negara hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang memang untuk kepentingan kantor saja. Untuk kepentingan masyarakat saja, kepentingan pelayanan terhadap masyarakat atau peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bagaimanakah hukum tambahan penghasilan dari penerimaan izin mendirikan bangunan. Namun di dalamnya ada sanksi dan bunga. Apakah halal ataukah perlu dipisahkan? Ini mungkin pertanyaan seorang PNS di bagian seputar ini. Kemudian ada ada kemudian tambahan penghasilan yang Ya, tadi dari penerimaan izin uh, eh, IMB, namun di dalamnya ada sanksi dan bunga. Apakah halal ataukah perlu dipisahkan jika mengetahui persentasenya, namun tidak mengetahui apakah uang itu dari IMB-nya ataukah dari bunganya? Uh, secara umum ini pertanyaan yang eh, belum begitu gamblang dalam yang bisa saya pahami. Ini gimana kasusnya? Kenapa ini biaya IMB kok malah jadi pendapatan uh, seorang PNS tidak kemudian uh, masuk ke kas negara ini atau kas-kas daerah. Iya. Nah, ada yang lain? Dari online? Mengenai masalah niat, apakah setiap amalan ibadah perlu ditakyin niat dalam hati? Iya, perlu uh, di antara kemudian unsur pokok niat itu takyin. Maka perlu takyin dan dan itu cukup di dalam hati. Kemudian menyadari besok masih puasa, kemudian di dalam hati kemudian ada keinginan puasa untuk Ya, besok untuk puasa ya sudah itu sudah sudah jadi niat. Ketika kemudian kita mau berdiri sholat, ya perlu ditakyin ini sholat duhur atau sholat asar. Ya, apalagi kemudian pas posisi jamak. Ini sama-sama dua rakaat ini duhur ataukah asar ini sangat ditentukan oleh niat. Hukum mendapatkan diskon harga jika menggunakan kartu anggota saya tidak berani membuat kartu anggota selama ini. Kartu anggota, kartu member itu terbagi menjadi dua macam. Kalau kartu tersebut ini gratis atau hanya sekedar murni untuk biaya cetak kartu. Ini tentu ya tentu wajar ya. Biaya cetak kartu berapa? Misalnya 5.000 ya tapi kalau 50 ribu kan tidak mungkin, itu cuma biaya cetak kartu. Ya, maka e, kemudian dari kartu member kemudian ada diskon, hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah kartu member berbayar. Ini kartu member berbayar. Ini kalau mau jadi member, ya, bayar 50 ribu. Nanti dapat, kalau belanja dapat diskon. Maka di sini terjadi riba. Uang ditukar dengan uang. Ya, uang ditukar dengan uang. Atau kemudian di, di sisi yang lainnya uang ditukar dengan uang dengan nilai yang berbeda dan ada jarak yang ya, tidak serah terima ya, di tempat. Kemudian di sisi yang lain ya, di sini ada judi. Anggap saja itu Eh, biaya cetaknya itu murni cuma ribu maka ada ribu 45000 ribu ini bisa jadi nganggur menjadi keuntungan bagi ini karena nggak ada keperluan untuk beli atau bolak-balik dipakai sehingga uh, setor ribu namun nanti dapat diskon total diskonnya bisa 100, 200, 50, 500 ribu berarti untung besar. Ya, jadi ketika kartu membernya itu berbayar, nah ini haram. Tapi kalau e, gratis atau cuma murni biaya cetak, tidak apa-apa. Hmm. Kalau kartu member itu mau berbayar, itu harus ye, ya, transaksinya ijarah Ye, ya, atau ye, transaksinya apa harus jelas. Ini 45 ribu ini kompensasinya apa? Dapat apa? Kalau dapat diskon selama setahun, terserah mau dipakai mau tidak, nah ini di situ ada judi, di situ ada uh, sisi riba dan ada horor dan seterusnya. Apa benar laki-laki tidak boleh menjawab salam wanita ajnabi? maka ada ulama yang membedakan antara di wanita tua dengan di wanita muda. Kalau udah nenek-nenek tidak apa-apa. kalau masih mbak-mbak, wanita wanita muda kalau di di Jogja itu standarnya ya masih dipanggil mbak lah. masih kemudian mbak-mbak gitu. atau kemudian mungkin masih panggil ibu-ibu, gitu, masih tergolong wanita muda, ini separuh bayar ini kalau sudah panggilannya mbah-mbah, ya. nah ini dan wanita tua, maka boleh dijawab salamnya. Namun jika wanita muda tidak boleh, sebagian ulama demikian. Jadi, sebagian lagi kemudian membedakan antara de, rombongan atau dengan sendiri. Kalau wanita sendirian tidak boleh. Kalau rombongan berarti aman dari Eh, hal-hal yang kemudian dinilai bermasalah tidak apa-apa. Ya, sebenarnya intinya adalah amnul fitnah. Intinya adalah ke kehatian para ulama supaya ini salam ini tidak eh, tidak berlanjut menjadi hal-hal yang ya, tidak di eh, menjadi berlanjut menjadi hal-hal yang merupakan pelanggaran syariat. Karena ya, bisa saja berawal dari hal ini kemudian terjadi hal-hal yang merupakan pelanggaran syariat ya kalau kemudian berlanjut kemudian menikah sih tidak apa-apa saya pernah eh, ketemu sama orang ya, ya, seorang suami dia cerita kalau istrinya itu dia dapat istrinya itu gara-gara ini saat ini fadilah doa bersin saat nah, <laughs> jadi jadi dapat istri itu gara-gara fatilah doa bersin kata dia. Jadi ya, apa kemudian ada di ruang-ruang publik nggak tahu di mana gitu. Nah, kemudian istrinya bersin, kemudian alhamdulillah kemudian dijawab. Ya. Kemudian didoain ya rahmatullah. Ah, habis itu kemudian hanya kenalan kemudian nikah gitu. Jadi berawal dari doa bersin, gitu. dapat istri. Gitu. Nah, maka ulama itu khawatir berawal dari uh, adanya salam dan menjawab salam kemudian terjadi hal-hal yang ini doa bersin saja bisa jadi istri dan gara doa bersin ini. maka ya sejenis itu ucapan salam dan nah, itu kekhawatiran para ulama sehingga di uh, kemudian mengkat dengan eh, cara-cara yang tadi di antara uh, pendapat yang ada demikian. Sebenarnya intinya adalah amnul fitnah jika memang bisa dipastikan itu aman karena itu nenek-nenek atau kemudian itu omongan, ya, ya, atau kemudian kondisi yang lainnya maka tidak apa-apa. Bagaimana cara me meninggalkan e, perselisihan ulama? Ya, cara kemudian memahami mereka dan kemudian bisa kemudian menyikapinya dengan baik, kata kuncinya adalah belajar ilmu usul fikih. Kita tahu logika ulama, kita tahu cara berpikir ulama, kita tahu cara berdalil ulama, sehingga kita bisa lebih lapang membaca pendapat-pendapat yang ada dan menemukan pendapat-pendapat yang ada dan bisa menyikapinya dengan baik dan proporsional. Karena sekilas dibahas tentang ilmu kalam, apakah ilmu kalam itu sama dengan ilmu filsafat? Bukan. Ilmu kalam itu intinya adalah membahas hal yang gaib, membahas Allah, membahas wahyu, kenabian, malaikat dan yang lain dan yang lainnya dengan dalil-dalil logika. Dengan dalil-dalil logika bukan mengacu pada nas, acuannya bukan nas namun acuannya pada logika. Ya, intinya ilmu kalam itu ya, nanti menghasilkan produk akidah tiga ya, ya, tiga atau empat aliran dalam akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, asyariah, Maturidiyah. Itu produk-produk uh, akidahnya dan analisis akidahnya itu disebut dengan ilmu kalam. Jadi seperti apa ilmu kalam? Ya jawabannya eh, akidah Mu'tazilah itu seperti apa? Yaitu ilmu kalam. Gimana mereka membuat kesimpulan demikian dengan dengan nalar seperti apa, dengan dalil argumentasi seperti apa? Nah, itu ilmu kalam. Demikian juga di di akidah yang lainnya yang disebut dengan akidah ahlul kalam. Eh, di jurusan saya ada kuliah filsafat fisika. Eh, ya, jadi uh, filsafat ilmu filsafat yang dilarang oleh para ulama itu adalah metafisika. Metafisika, filsafat tentang hal-hal yang gaib tapi dibahas pakai di, dibahas pakai kemudian pendapatnya Plato, Aristoteles, Socrates itu untuk bahas dunia malaikat, proses Eh, transfer wahyu itu gimana ya, dan seterusnya itu filsafat metafisika adapun misalnya filsafat ilmu filsafat bahasa boleh jadi filsafat fisika yang itu membahas uh, hakikat uh, kajian di di dunia ini yang paling mengakar di bidang bahasa itu apa gitu maka secara umum tidak masalah uh, tentang pekerjaan, saya bekerja di satu perusahaan, saya merasa bahwasanya gaji yang saya dapatkan lebih besar dari pekerjaan yang saya lakukan. Ya tidak mengapa. Itu itu bukan gaji buta. Itu bukan gaji buta. Gaji buta itu harusnya ngantor nggak ngantor. Iya, harusnya ngantor nggak ngantor. Bolos tanpa izin Kemudian tetap terima gaji, itu gaji buta. Kemudian harusnya eh, melakukan kunjungan ke luar kota, tidak dilakukan, terus namun biaya perjalanan dinasnya diambil, itu maksudnya gaji buta itu. Tidak ada keharusan eh, kesetaraan antara besaran gaji dengan apa yang dilakukan. Boleh jadi yang dilakukan sepele, gajinya besar, itu artinya Anda beruntung. Nah. Jadi, karena kalau orang itu e, kemudian kerjanya kerja dengan jam kerja, maka dia berhak mendapatkan kerja asalkan dia sudah hadir di jam kerja, meskipun tidak kerja. Karena memang sedang kosong, tidak ada orderan, sedang nggak ada kegiatan. Itu bukan gaji buta, karena dia telah melaksanakan kewajibannya. Kalau gaji itu kemudian sistemnya adalah sistem jam kerja, maka gaji itu adalah derivat dari masuk kerja, masuk kantor. Meskipun nggak ngapa-ngapain di kantor, nggak ada tugas, sedang e, nganggur, nggak ngapa-ngapain ya sudah. Ini kalau orang kerja di kantor travel misalnya, travel haji, itu kalau jamaah haji sudah berangkat, nganggur. Hmm, jamaah haji sudah berangkat, itu nganggur. Misalnya jamaah hajinya satu bulan di ini, ya sudah. Yang di kantor sini nganggur satu bulan nanti kerja lagi kalau pas kepulangan. Nah. Kemudian ketika kemudian di Arab Saudi itu punya kebijakan bahasanya setelah haji itu umroh tidak dibuka nganggur lagi. Habis kemudian pulang eh, pulang kemudian pulang haji itu Muharram. Nanti Muharram itu belum eh, kalau dulu belum ada belum ada kebijakan, masih nggak ada visa umroh yang keluar sampai mungkin sekitar dua, dua bulan nganggur itu. Nah, asalkan orang karyawan travel ini asalkan masuk tengok-tengok di kantor, ya dia berhak dapat gaji. dia berhak dapat gaji. Bolehkah menggunakan kota Allah ketika menyesali perbuatan kelalaian atau maksiat yang telah dilakukan saat menjelaskan ke orang lain. Qadarullah tadi saya ke kesiangan bangun subuh. Eh, Qadarullah masya itu kalau berdasarkan hadisnya itu hanya dipakai untuk musibah. Ya, hanya dipakai untuk musibah. Ketika terjadi apa yang tidak diharapkan supaya tidak itu menghibur hati, mendidik hati supaya tidak berandai-andai dan supaya bisa menerima musibah yang terjadi, maka katakan qadarullah wa masya'afa'ala. Jadi ini satu hal yang musibah. Kalau orang itu beruntung ya jangan Allah. Nah, Allah tadi ini dapat duit banyak saya. Nah, ini, ini, ini enggak, enggak sesuai dengan hadisnya. Karena Allah itu untuk musibah. Dan nah, ini ini, ini, ini dapat duit nomplok, duit banyak ya ya tidak tepat kalau dipakai untuk sebagai Allah. Kalau kemudian untuk uh, eh, apa tadi dicontohkan ke bangun kesiangan jika itu di kalimatnya konteksnya kalimat eh, konteks apa eh, ini musibah ya tidak apa-apa menggunakan Eh, kalimat tersebut atau kata tersebut. Bagaimanakah dengan sikap kita kepada guru dan kawan-kawan yang kita yakini punya eh, akidah yang menyimpang, mereka menganggap kita ekstrim? Ya, maka jawabannya respon buktikan kalau anggapan mereka tidak benar dengan tampilkan akhlak mulia seorang muslim. Bagaimanakah penyaluran zakat fitrah apabila kita berada di Jogja sedangkan zakat disalurkan di tempat lain oleh orang tua? Zakat fitrah itu disalurkan di tempat seorang menjumpai tenggelamnya matahari di hari Ramadan terakhir. Kalau dia malam eh, malam lebaran itu di Jogja ya idealnya zakatul fitri itu dibagikan di sini. Ya, mungkin bisa dikoordinasikan sama orang tua Nanti diobrolkan Pak, karena saya ini lebaran di Jogja nanti saya bayar, bayar saja di Jogja Pak. izin demikian ya. apa perbedaan munafik dengan sikap jaim ya, jaim itu ada jaim banyak jaim yang wajib nah, e, jaim yang diperintahkan tadi baru saja kita baca perkataan saya saat seorang itu hendaknya berusaha untuk menampilkan kepada publik apa yang baik pada dirinya. Bukan kemudian menampakkan kemaksiatannya, omong kotornya, dan seterusnya. Dia jaga lisannya. Dia jaga lisannya. Lebih-lebih lagi profesi kemudian karena jaim itu bagian dari menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah. Dan orang yang punya mur'ah itu disebut dengan orang yang adil. Dan orang yang adil itu orang yang terpuji. Syarat awi hadis itu adil. Dan adil itu terdiri dari unsur, dua unsur punya takwa sama punya mur'ah. Mur'ah itu berangkat dari jaga image, tidak ingin menampilkan pada orang hal-hal yang buruk. Meskipun hal yang buruk itu bukan maksiat. Apalagi hal buruk itu maksiat. Nih hal, hal buruk itu maksiat. Nih. <clears throat> Maka hal yang buruk yang bukan maksiat, ya, uh, kemudian uh, jaga imit, misalnya dia tidak ingin jaim dalam bentuk tidak ingin bajunya balapan atau ya, celananya balapan ini ya. sehingga itu lucu menurut orang, menurut budaya itu lucu. Menghindari hal ini bagian dari menjaga muruah dan itu diperintahkan. Dan menjaga muruah itu bagian dari punya rasa malu sama manusia. Dan itu rasa malu yang terpuji, rasa malu sama Allah, rasa malu sama manusia. di sisi yang lain, untuk konsumsi diri kita pribadi, konsumsi internal, kita ingin menjadi eh, orang yang eh, apa yang nampak itu eh, apa yang nampak dilihat orang itu sebagaimana itulah hati kita. Itulah diri kita dan kesendirian kita. Karena itulah orang yang ikhlas. Minimal orang yang ikhlas itu perbuatannya yang dia nampakkan sama orang sama dengan eh, sama dengan apa yang dia lakukan ketika sendiri. Nah, itu itu bagian dari konsumsi internal. Eh, Kemudian ketika uh, namun <clears throat> ketika kemudian kita ingin sehingga dorongan dari konsumsi internal ini adalah perbaikan. Bukannya kemudian menghilangkan rasa malu sama manusia, menghilangkan jaim dengan kemudian menghilangkan rasa malu sama manusia, kemudian tidak peduli dengan muruah, bukan demikian. Namun Oh, enggak oh, ikhlas kalau orang itu amalnya ketika sendiri berbeda dengan amalnya ketika bersama banyak orang. Apa kemudian buahnya? Ini apa? Uh, ya melakukan perbaikan internal. Bukan kemudian, wah oh, saya kalau memang pengen ngomong kosong, pengen ngomong kotor ya ngomong kotor lah. Nggak usah jaim-jaim, ngomongnya yang halus-halus padahal aslinya ngomongnya pengen ngomong kotor. Bukan demikian. <coughs> ini caim yang wajib, ini caim yang harus. Tentang status sholat kita karena salah mengambil keputusan fikih akibat kurangnya ilmu. Apakah wajib diulang? Jawabannya tidak wajib diulang. Sebagaimana dalilnya adalah sholat orang yang uh, apa yang kemudian layuh sinu sholat tahu satu sahabat yang sholatnya ngebut uh, eh, sholatnya ngebut dan itu bertahun-tahun uh, Nabi hanya memerintahkan untuk melakukan yang mengulang yang dekat-dekat ya, yang yang kemudian yang dulu-dulu yang sudah berbulan-bulan tidak Nabi perintahkan untuk di di kodok. Ya demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika